Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id Kaum muslimin dan muslimah <clears throat> jemaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pakung Raja rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji kitab Sama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah at tirmidhi rahimallahu taala. Kita masih dalam pembahasan lauk pauk yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah hadis yang ke-158 dari Aslam dari ayahnya dari Umar bin Al-Khattab uh, eh, radallahu anhu beliau mengatakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kulu zaita ya, makanlah zait yaitu minyak dan yang dimaksudkan adalah minyak zaitun dan yang dimaksud dengan makan adalah menjadikannya sebagai lauk Wadahinu bihi dan taklah kalian lumuri badan kalian dengan minyak zaitun. Fa innahu min syajaratin mubarakatin. Karena dia berasal dari pohon yang berkah. Hadis ini juga diatkan oleh At-Tirmidzi di jami'nya dan Ibnu Majah dalam sunannya. Eh, Abu Isa mengatakan Abdul Razak karena yataribu fi hadal hadis itu bolak-balik berubah-ubah dalam meriatkan hadis ini. Farubama asnada terkadang beliau riatkannya secara musnad. Ya, musnad itu marfu mutasil, ya, marfu dan dia bersambung. Wa arsalahu dan terkadang dia riatkan dalam bentuk mursal. Kemudian hadis yang ke-159 sama dari Zaid bin Aslam dari ayahnya Aslam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, nahwahu dengan redaksi yang semisal walam yadkur fihi an Umar dan di riwayat ini di jalur ini tidaklah disebutkan kalau hadis ini dari Umar langsung dari Nabi berarti mursal Diatkan oleh Abdul Razak, juga diatkan oleh Abdul Razak dalam musnadnya. Sehingga hadis Umar bin Al-Khattab itu diriatkan secara mausul dan mursal. Sedangkan Musanib yaitu Tirmidhi meriatkannya bil wajahain dua-duanya. Dan ini adalah semakna dengan hadis Abu Usaid yang telah lewat. Maka perkataan Tirmidhi terkadang dia musnadkan dan terkadang dia mursalkan rubama asnadahu kama saqa al-musannif awalan ya, boleh jadi yang dimaksud dengan dia musnadkan adalah adalah sebagaimana yang dibawakan oleh Tirmidzi di awal wa rubama arsalahu kama fi al-ukhra dan mursal adalah di jalur yang kedua yaitu dari dari Zaid bin Aslam dari ayahnya langsung dari Nabi saw, alaihi wasallam tanpa menyebutkan kalau ini melalui Umar. Ya, kemudian dari Ini ya, tentang Aslam. Aslam tadi, Aslam itu adalah bekas budaknya Umar ibn Khattab radhiallahu anhu. Dan dia adalah mukhatram. Itu adalah orang yang menjumpai masa jahiliyah dan masa Islam. Nah, kemudian hadis selanjutnya hadis yang ke 160 dari kota ada dari Anas bin Malik, Anas mengatakan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yujibu aduba. Dan ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah penggemar labu. Fa'utiyah bito'amin maka satu ketika didatangkanlah makanan atau Nabi diundang untuk makan dan di antara makanan yang disuguhkan ya, lauknya adalah labu. Faja'altu atatabba'uhu maka kata Anas maka mulailah aku mencari-carikan labu fa'adha'uhu baina yadaihi. kemudian aku letakkan di hadapan Nabi lima a'lamu annahu yuhibbuhu karena aku mengetahui bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka memakan labu. Di sini juga diatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya, maka karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yujibu atuba, Nabi menyukai labu, artinya yuhibuhu wa yatibulahu. Ya, Nabi menyukainya dan merasa itu adalah enak menganggapnya, meyakininya sebagai lauk yang enak. Tuba adalah al-qar'u al-ma'ruf, ya, labu sebagaimana telah dikenal. Dan dia adalah di antara idam, di antara lauk yang dipakai untuk makan roti. Dan di antara fawaid atau kandungan dari uh, hadis ini yeah. Hadis ini menunjukkan ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama ya, jika kita mengacu pada kalimat doa doayalahu Nabi itu undang dan ya, Nabi itu undang kemudian datang memenuhi undangan adalah bentuk ketawaduan ya, lihat tidak kemudian pilih-pilih ya, dalam masalah mendatangi undangan. Kemudian perbuatan Anas, aku mencari-cari mengumpulkan labu untuk kemudian dikumpulkan di hadapan Nabi. Maka di sini ya, faedahnya adalah diperbolehkan jika jenis makanan yang ada itu macam-macam diperbolehkan tangan itu e, jalan ke sana dan kemari e, tidak hanya mengambil yang ada di dekatnya karena yang ada di sini adalah labu dan yang lain dan seorang itu menggemari dan menyukai labu maka dia ambil labu yang ada di sana dan di sana kemudian e, maka ini bukan termasuk dalam larangan tidak menyelisihi perintah untuk memakan makanan yang ada di dekatnya. Karena perintah uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan makanan yang ada di dekat itu manakala jenis makanannya sama. Ya, sini labu, sana labu, sana labu, sana labu. Ya sudah maka ya, ya, jangan tangan jangan pindah-pindah. Tapi kalau di situ ada makanan ini, ada jenis yang lain, ada jenis yang lain, dan orang mengambil apa yang dan memilih apa yang disukai, maka ini tidak terlarang. Kemudian hadis ini dalil bolehnya uh, sebagian tamu me, me, uh, eh, mengutamakan yang lain. Ya, nampaknya Anas itu dengan Nabi sama-sama diundang dan Anas uh, uh, mengutamakan Nabi sehingga mencarikan labu untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ya, ini bolehnya sebagian tamu mengutamakan yang lain dan menyuguhkan satu tamu menyuguhkan makanan kepada yang lain dan menyerahkannya kepada kawannya dan yang lain dengan syarat ya, tuan rumah meridainya. Ya, kemudian di sini kita jumpai contoh isar mengutamakan orang lain. Ya, karena Anas tahu Nabi suka labu, maka semua labu dikumpulkan dan diletakkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia lebih mengutamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada dirinya dalam masalah labu. Kemudian hadis selanjutnya hadis yang ke-161 dari Hakim bin Jabir dari ayahnya Jabir. Qal dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam aku masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ra'aitu indahu dubaan aku melihat di rumah Nabi ada labu yang yuqatta'u dipotong-potong. Fakultu maka aku katakan mahada Mahada di sini maknanya ma faidatu hada? Apa manfaat memotong-motong labu? Ini bukan menanyakan e, apa itu memotong-motong labu karena itu tidak perlu ditanyakan. Namun yang dimaksudkan adalah mahada mafaidatu hada. Karena masalah motong-motongnya tidak perlu ditanyakan. Pengertian definisi motong-motongnya tidak perlu ditanyakan maka yang ditanyakan adalah apa faedah, manfaat, motong-motong labu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nukatsir bihi to'amana. Kami potong labu itu kami potong-potong untuk memperbanyak makanan kami. Ya, satu hal yang uh, uh, perlu kita, kita ketahui bahasanya Ya, kalau disebut Jabir, ya, maka itu identik adalah Jabir bin Abdullah. Seorang sahabat yang memang banyak meriatkan hadis. Ya, namun Jabir di sini bukan Jabir bin Abdullah, oleh karena itu At-Tirmidzi memberikan keterangan secara khusus. Ya, kalau Abu Isa yaitu At-Tirmidzi, Jabir di sini bukan Jabir bin Abdullah, Ya, namun Jabir bin Tariq. Wa yuqal, ada yang bilang Jabir ibn Abi Tariq. Wa warajulun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adalah salah satu sahabat Nabi. Wala na'rifu lahu ila hadal hadis al-wahida. Dan Jabir bin Tariq atau bin Abi Tariq ini tidaklah kami ketahui kata Tirmidzi meriatkan hadis kecuali hadis ini masalah labu. Tidak ada hadisnya yang lain. Lain hanya dengan sahabat Jabir bin Abdullah. Ya, beliau adalah sahabat yang sangat banyak meriatkan hadis. Wa Abu Khalid, sedangkan Abu Khalid yang ada di rawi di hadis ini, Ismail ibn Abi Khalid adalah namanya Sa'ad. Ya, maka hadis ini adalah hadis dari sahabat Jabir bin Tariq radhiallahu anhu yang isinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakan labu. Sehingga labu adalah di antara makanan yang digunakan sebagai teman makan, yaitu makan roti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang faedah hadis ini atau kandungan hadis ini, maka di antara kandungan hadis ini adalah eh, memberikan perhatian tentang masalah memasak itu tidaklah bertentangan dengan zuhud dan ketawakalan. Jabir bin Tarik masuk di rumah Nabi, Nabi sedang motong-motong labu. Ya, apa? Persiapan masa? Ya, persiapan masa Tentu ya, motong-motong labu itu dilakukan sebelum memasaknya. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang itu uh, mbak melakukan aktivitas, eh, aktivitas semacam ini atau semacam ini masa itu tidak bertentangan dengan zuhud. Orang zuhud bukan berarti tidak masak, tidak kemudian motong-motong sayuran dan ya, yang lainnya untuk keperluan masak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling zuhud dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, motong-motong labu persiapan untuk masak. Ya, maka di sini kita uh, jumpai bagaimanakah Nabi di rumahnya. Ya, eh, beliau uh, bantu istrinya masak, ya, motong-motong ya, sayur yang mau dimasak. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Istrinya sibuk masak bukan hanya nonton, ya. kemudian cuma pesen menu. Ya. Namun lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya membantu istrinya untuk motong-motong sayuran. Ya. Dan beliau tidak merasa berat hati, tidak kemudian merasa tinggi, kemudian merasa itu satu hal yang tidak layak, tidak pantas. Ya. Ya, ya, namun ya, beliau biasa-biasa saja melakukannya. Dan ini tidak bertentangan dengan zuhud dan tawakal, bahkan Eh, ngurusi masak semacam ini malah mencocoki al-iktisad fil ma'isah, sederhana dalam masalah hidup dan makan. Karena beli itu lebih mahal daripada masak sendiri. Ya. Al-mu'adi ilal kona'ah yang mengantarkan pada kona'ah. Ini diantara faedah pokok dari hadis ini. Ya, kemudian uh, selanjutnya adalah dari Anas bin Malik. Yaqul Anas bin Malik mengatakan Inna khayatan ada penjahit ya, tukang jahit da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sona'ahu mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk makan, memakan, menikmati makanan yang beliau buat. Ya, maka di sini kita jumpai ya, faedah bahwasanya masyarakat Nabi itu macam-macam profesinya. Ya, di antaranya ada yang berprofesi sebagai penjahit, ya, didominasi pedagang, didominasi petani, kalau ansar itu petani, kalau muhajirin dominasi pekerjaan adalah berdagang, namun ada juga pekerjaan-pekerjaan yang lain. Contohnya kita jumpai di riwayat ini, ada yang jadi penjahit. Di antara sahabat Nabi ada yang tukang jahit. Kalau Anasun Anas mengatakan, Fadhahabtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila dalika ta'am maka aku pergi ke rumah orang tersebut untuk mendatangi undangannya yaitu undangan makannya faqaraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubazan khubzan maka dia dekatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubzan min syairin roti yang terbuat dari gandum syair wa marqan dan e, kuah daging kaldu ya, marqan kuah daging atau kaldu fihi dubaun wa qadidun. Yang isinya di situ di kuah tersebut eh, ada duba, ada labu wa qadidun dan daging dendeng. Maka di sini kita jumpai uh, eh, ada tuan rumah ya, yang kedatangan tamu dan adab ketika menyuguhkan menyuguhkan makanan kepada tamu. Di antara adabnya adalah mendekatkan makanan ya, kepada tamunya. Maka itu lebih memuliakan tamu dibandingkan silakan ambil. silakan ambil namun didekatkan ini. Maka itu lebih memuliakan tamu. Fakakala Anasun maka aku kata Anas, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari-cari labu, mengumpulkan labu hawalai kosati yang ada di sekitaran piring. Kata Anas, falam azal uhibud duba min yaumi idin. Maka aku menjadi penggemar dan pencinta labu sejak hari itu. Sejak aku melihat kalau Nabi adalah seorang yang ya, hobi makan labu. Di sini juga diatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, demikian juga At-Tirmidzi di jamiknya. Ya, penjelasannya inna khayatan da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sunnahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi undangan ya, seorang yang profesinya penjahit. Wadhalika min kamali tawadu'ihi. Dan ini menunjukkan kesempurnaan, ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena beliau uh, memenuhi undangan makan meskipun yang undang adalah orang yang ya, profesinya dianggap ya, profesi bukan orang kaya dan profesinya adalah profesi yang tergolong profesi yang uh, mungkin rendah karena sekedar tukang jahit Nah, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tetap merespon positif undangannya dan datang. Maka itu menunjukkan ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pilih-pilih dalam masalah menerima ya, undangan makan. Qaraba ila Rasulillah mendekatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya qaddamalahu menyuguhkannya maka min husni diafah di antara uh, eh, menyajikan jamuan yang bagus adalah mendekatkan makanan kepada si tamu. Sebagaimana yang Allah ceritakan tentang sikap Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam yang memuliakan tamu-tamunya. Ya, faragha ila ahlihi maka pergilah Ibrahim ke istrinya Abi ijlin samin Maka Ibrahim kemudian datang dengan membawa daging ijl anak sapi yang gemuk Fakarrabahu ilaihim ya, Lantas uh, daging sapi panggang yang sudah di ya, yang sudah dimasak tersebut qarrabahu ilaihim didekatkan oleh Ibrahim kepada tamu-tamunya setelah itu Ibrahim mempersilahkan tamu-tamunya dengan mengatakan ala takulun tidakkah kalian berkenan untuk memakannya. Ya, maka yang jadi mahalus syahid faqarabahu ilaihim. Maka di antara adab de, de, ya, menerima tamu dan memberikan jamuan kepada tamu adalah mendekatkan makanan kepada tamu. Kemudian mempersilahkannya untuk menikmati makanan tersebut. Wa marokon fi duba wa qadid. Marok itu ma'rufun telah dikenal yaitu kaldu, ya, kuah daging. Ya, wa walladhi yughmas fi al-khubzu. Nanti akan dimasukkan ke dalamnya roti. Dan duba adalah al-qa'u yaitu labu, qadid adalah daging yang telah dipotong-potong, kemudian diletakkan padanya garam, kemudian dikeringkan di sinar matahari. Dia berkamu datang tawilatan supaya awet. Supaya bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama alias awet. Ya, maka aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tataba mencari-cari aduba ya, labu di di pinggir-pinggir piring. Ya, kata Sabtu rozak dimungkinkan bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mencari-cari di sisi beliau saja dan di ya, di arah beliau saja, tidak ke arah orang lain. Dan bukanlah yang dimaksudkan dengan tatabuk di sini mencari-cari di semua sisi piring atau nampan. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang hal itu. Itu dari Umar ibn Abi Salamah radhiallahu anhu. Beliau mengatakan aku adalah laki-laki anak laki-laki di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Aswan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau anak tirinya Rasul ya, yaitu anaknya Ummu Salamah dari suaminya sebelumnya yaitu dari Abu Salamah. Wakanat yadi dan adalah tanganku suk liling fisofati dinampan yang dipakai untuk makan bersama Nabi. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, Ya gulamu wahai anak kecil, samilaha sebelah nama Allah. Ketika hendak makan, wakul biyaminik, makalah dengan tangan kananmu, wakul mima ya, yalik. Dan makalah makanan yang ada di dekatmu, mutafakun alaih. Ini kemungkinan yang pertama, wayah tamil dan dimungkinkan. Bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikmati labu ini bersama pembantunya itu Anas bin Malik radhiallahu anhu. Wakan dan adalah Anas yang mencari-carikan ad-duba, mencari-carikan labu untuk Nabi. E, Li'ana atau am karena makanan ini memang disuguhkan untuk Nabi dan pembantunya yaitu Anas maka tidak ada bersama Nabi dan Anas orang lain. Dan berkenaan dengan nampan yang uh, atau piring yang Nabi pakai untuk makan, ya, maka tadi disebutkan kos'ah. Dan kos'ah adalah ina'un kabirun, adalah wadah yang besar, ya, dalam bahasa kita ya, nampan, namun terbuat dari kayu yukal fihi yang itu wadah untuk makan. Wa auyatu to'am dan wadah makanan alias piring dalam bahasa Arab punya banyak nama melihat ukurannya. Bisa untuk berapa orang. Sebagaimana kata Sa'alabi fi tertibil kisah ya, beliau menyebutkan tentang urutan piring, nama piring dalam bahasa Arab. Ya, maka yang pertama namanya adalah faihah. Ya, itu suku rujah, piring kecil yang uh, kemarin telah kita diriwayat sebelumnya telah kita singgung, tapi tidak pernah makan ya, dengan menggunakan suku rujah. Itu piring cuma cukup untuk satu orang, piring kecil cuma untuk satu orang atau kemudian kurang dari satu orang, ya, maka di bawahnya piring mungkin berarti. Ya, kalau kita piring untuk satu orang berarti yang lebih kecil, yang biasa mungkin untuk uh, mbak untuk naruh gelas dan sebagainya. Ya, ya atau kemudian uh, semacam mangkok lah, ya, mangkok kecil. Ya. Mungkin ya, yang disukai oleh orang Cina atau apa ya, untuk makan. Ya, ukurannya kecil. Nah itu faihah itu suku rojah. Kemudian yang lebih besar lagi namanya Suhaifah. Itu cukup untuk menyangkan satu orang. Kemudian Mikalah itu piring yang ukuran untuk bisa menyangkan dua atau tiga orang. Kemudian Sohfah itu piring atau nampan yang bisa mengenyangkan empat atau lima orang. Kemudian Qas'ah dan nah, tadi yang yang dipakai oleh Nabi dan bersama Anas adalah Kos'ah. Kos'ah itu e, nampan besar tusbe asabah bisa kenyang untuk tujuh orang bahkan ila asarah bisa muat sampai sepuluh nah, berarti besar banget ya Summa jafna Kemudian nampan yang lebih besar lagi namanya jafna wa akbaruha itulah wadah makanan orang Arab yang paling besar. Waza'ama ba'duhum sebagian ulama mengatakan annadasi ata akbaruha bahasanya piring yang paling besar atau nampan makanan yang paling besar itu adalah namanya dasi'ah. Falam azal uhibbut duba maka kata Anas bin Malik maka aku terus menerus uh, eh, menyukai labu sejak hari itu. Maka hubuhu sallallahu alaihi wasallam dituba, maka Anas ini menyukai labu min hubbihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam karena cintanya dia pada Nabi. Ya, maka Nabi adalah kekasih hatinya, orang yang dia cintai dan siapa yang mencintai seseorang maka akan mencintai dan menyukai apa yang disukai oleh si kekasih hatinya. Maka uh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai labu, maka Anas pun menjadi pencinta dan penggemar labu. Ya, maka <clears throat> Ya, tentang uh, uh, tadi disampaikan tentang ihtimal masalah tatabuk mencari-cari labu. Tadi dibawakan dua uh, dua versi kemungkinan ya, yaitu uh, Mbak ini maksudnya Nabi cuma yang di dekatnya saja, labu yang ada di dekatnya saja yang beliau cari-cari, tidak melebar, lebar ke mana-mana. Ya, atau kemudian beliau cuma makan berdua dengan Anas. Ya, kemudian Anas yang mengumpulkan sebagaimana di riwayat sebelumnya Anas yang mengumpulkan labu ditaruh di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau di Mawahib Muhammadiyah disampaikan, ya, dijelaskan, bahasanya mencari-cari labu di sisi-sisi nampan ini tidak bertentangan dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kul mima yalik makalah makanan yang ada di dekatmu karena perintah untuk makan dengan makanan yang ada di dekat seseorang manakala jenis lauknya atau makanannya sama ya, sedangkan di sini di piring ini di nampan ini makanannya macam-macam ada kodit, ada uh, dendeng, ada daging, ada duba, ada marok. Yeah. Maka ketika makanannya itu jenisnya beda-beda, ya, tersebar di wadah, maka orang uh, kemudian tangannya jalan-jalan ke sana ke sana mencari yang diinginkan, satu hal yang tidak terlarang. Ya, kemudian tentang cintanya uh, cintanya Anas kepada Labu, maka di sini dikatakan ini mahabbah syariah la tabi'iyah. Ini adalah mahabbah syariah itu mahabbah cinta karena Nabi mencintainya. Bukan karena uh, Anas kemudian penggemar Labu. Ini, karena eh, dari sononya. Atau al-murad ahabbahu mahabbatan za'idah Iya, atau yang dimaksudkan adalah Anas itu cintanya dengan cintanya dan senak, sukanya dia makan labu itu menjadi lebih lagi setelah mengetahui bahasanya labu itu adalah kesukaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Eh, pelajaran atau fa fawaid yang bisa kita di antara fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah jawazu akli syarif to'a dunahu. Ya, bolehnya orang yang mulia, orang yang berkedudukan, orang yang terhormat makan makanan orang yang uh, ya, levelnya di bawahnya min muhtarifin wa ghairihi orang yang punya pekerjaan semacam yang tergolong rendah menurut pandangan budaya masyarakat semacam tukang jahit ya. dan di sini kita jumpai ijabatu dakwatihi ya mendatangi eh, mendatangi undangan orang yang ya, pekerjaannya tergolong rendah di mata budaya masyarakat wa muka eh, wa muaka, eh, muakalatul khadim ayat ya, ini menunjukkan uh, ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu makan barang dengan pembantunya makan barang dengan Anas ibn Malik ya, maka ini menunjukkan betapa Nabi seorang yang tawadu dan seorang yang baik dan lembut dengan para sahabatnya Demikian juga hadis ini menunjukkan kalau Nabi itu seorang yang punya kepedulian memperhatikan para sahabat dengan datang ke rumah-rumah mereka. Ya, dengan Nabi mendatangi undangan diantaranya dalam bentuk Nabi mendatangi undangan mereka. Dan kandungan yang lain dari hadis ini adalah dianjurkan untuk mendatangi undangan makanan meskipun jumlahnya sedikit. Dan disebutkan oleh An Nawawi bahasa di antara kandungan hadis ini dianjurkan untuk menyukai labu lima habatihi e, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyukainya. Wakata kata kulusyain karena yuhibuhu demikian juga segala sesuatu yang Nabi menyukainya. Kemudian berkenaan dengan uh, dengan wadah makanan atau piring yang ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terbuat dari kayu, maka itu adalah uh, piring Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kemudian piring yang dipakai oleh Nabi karena uh, karena budaya masyarakat yang ada, bukan karena adanya anjuran agar uh, piring makan itu terbuat dari kayu, bukan karena afdoliyah ya, piring kayu daripada Eh, piring plastik, piring beling atau yang uh, yang lainnya. Ya, maka Nabi ya, piring yang Nabi pakai itu terbuat dari kayu, maka ini hasabal ada. Ini adalah karena faktor budaya dan bukan karena adanya anjuran khusus, kemuliaan khusus, keistimewaan khusus makan pakai piring dari kayu. Yeah. Ya. Dan ya. kemudian hadis selanjutnya dari Hisam bin Urwah bin Zubair dari ayahnya berarti Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair tentu adalah keponakannya Aisyah radhiallahu anha dari Aisyah. kalau Aisyah mengatakan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuhibul halwa'a wal asala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai makanan yang manis-manis wal asala dan penggemar madu. Ya, dan yang dimaksud dengan halwa adalah makanan yang manis-manis yang bima dakhalatu as atau as yang dibuat oleh orang. Ya, sehingga ini eh, kena eh, di sini beda antara halwa dengan asal. Asal itu manis namun bukan buatan orang. Eh, didapatkan dari alam, didapatkan dari alam dalam keadaan manis. Sedangkan halwa adalah uh, manis yang uh, dibuat dan dari uh, kreatif, kreativitas orang. Ya, maka kandungan hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai makanan yang manis. Al halwa maksudnya adalah atau am al hulu makanan yang manis. Demikian juga hadis ini menunjukkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai madu. Dan kenapa ini dimasukkan di bab lawo? Bahwa min jumlatil idam yuk yu'tadamu bihi. Karena ketika makanan pokok itu roti, maka madu adalah di antara idam, ya, temannya makanan pokok. Ya, yu'tadamu bihi yang ini jadikan sebagai temannya makanan pokok, yaitu temannya uh, ya, ya, temannya roti. Ya, kita pun kalau mungkin rotinya roti tawar, maka di antara maka idamnya adalah di antara alternatif idamnya tepung selai adalah madu. Ya. Nah, karena itu di sini dibabkan dimasukkan di bab madu, dibab, dimasukkan di bab idam. Apa hubungannya? Apa munasabah antara al halwa uh, eh, antara riat ini dengan bab? Ya. Maka mahalus syahidnya adalah wal asala. Ya, mahalus syahidnya kenapa e, ini dimasukkan di bab idam ya, lauk alias temannya makanan pokok e, karena al asal karena madu itu teman untuk makan roti. Demikian kita lanjutkan ba'dal isya wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radhana anil hamdulillahi rabbil alamin.